Yang semua itu menyebabkan kita harus tinggal di rumah kita masing-masing. Semua kegiatan dilaksanakan di rumah, belajar, ibadah, sholat, semua di rumah. Semua itu dalam rangka sebab untuk mencegah penyebaran virus corona di tengah-tengah masyarakat dunia. Alhamdulillah, Al-Sunnah wal Jamaah senantiasa berprinsip untuk menyebarkan ilmu di tengah-tengah manusia. Walaupun dengan cara online seperti ini, ini pun terhitung sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di zaman ini. Yang wajib kita syukuri dan menggunakan nikmat tersebut untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya dan juga tentunya kepada seluruh manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul rabbi zidni ilman." Katakanlah ya Muhammad, "Rabbi ya Rabbku zidni." Ya, tambahkanlah kepadaku ilman, ilmu. Ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh manusia untuk mereka senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu. Dan tambahan ilmu tersebut atau bertambahnya ilmu kita atau kita akan mendapatkan ilmu kecuali dia belajar. Ya, walaupun dalam keadaan seperti ini tetap kita harus semangat belajar dan belajar agar ilmu kita bertambah dan bertambah dan terus kita belajar sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa budu rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Allah. Ya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Artinya beribadahlah kalian terus kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kalian bertemu Allah, yaitu sampai kalian mati. Ya. Dan ibadah yang Allah perintahkan tidak akan mungkin kita laksanakan dengan benar kecuali dengan ilmu. Ya, sehingga kita wajib terus menerus belajar sampai datang kematian kepada kita. Ya, sampai datang kematian kepada kita. Kita senantiasa terus belajar, belajar, mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah Nabi SAW, dan memahami keduanya dengan pemahaman para salafus saleh. Para pendengar sekalian, barakallahu fikum. Ya. Kita sudah membaca mukaddimah dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz al Syekh yang berjudul Kitabullah wa makanatuhul azimah. Kitab Allah yaitu Al-Quran. Dan kedudukannya yang sangat agung. Ya. Kedudukannya yang sangat agung. Dalam mukaddimah yang beliau sebutkan, rahimahullah ta'ala dan ayat dan satu hadis, kita bisa mengambil faedah yang sangat agung dan sangat bermanfaat ya bagi akidah kita, bagi ibadah kita, bagi semua amalan yang kita lakukan. Ya. Bahwasanya dalam mukaddimah tadi dikenal yang kubat kut, uh, eh, khutbatul hajah ya itu tidak dimulai dengan yang biasa kita ucapkan dari innalhamdalillah eh, dan seterusnya. Tapi beliau eh, membaca dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi sampai ayat keempat dan seterusnya ya dia sebutkan selanjutnya ya dari berbagai ucapan pujian dan salawat kepada Nabi SAW. Menunjukkan bahwasanya boleh kita memulai ya khutbah atau tulisan atau ceramah dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat kepada Nabi SAW dan para sahabatnya dan orang yang mengikuti mereka yang baik. Dan kita sudah sebutkan juga pada mukadimah ini usul al-sunnah wal jamaah yang mereka berpegang ya dengan usul tersebut dan siapa yang menyelisihinya maka dia terjatuh dalam bid'ah. Yaitu wajibnya kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW dan memahami keduanya dengan paham para salafus saleh. Ya. Dan faedah yang berikutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nurunkan kepada kita nikmat yang sangat besar dengan diutusnya kepada kita saran Rasul dan diturunkan kepada kita Al-Qur'an. Ya, ini kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin ya dan seluruh manusia sebagai ya keterangan hujah kepada mereka dan hujah ya atas apa yang mereka lakukan nanti di akhirat Al-Quran akan menjadi saksi kepada kita semua. Dan faedah yang kita ambil dari hadis yang telah kita bacakan kemarin dari Syaid ya dari hadis ini pada lafaz wa ansaltu wa ansaltu alaika kitaban la yaksilhu al-ma aku menurunkan kepadamu kata Allah Subhanahu wa taala karena Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala Aku turunkan kepadamu ya Muhammad Alkitab, itu Al-Quran. La ma' Artinya, ya, Nabi SAW akan ditanamkan kepadanya, ya, dalam dadanya Al-Quran. Dan tidak akan hilang Al-Quran itu dari dadanya. Terus, sampai akhir zaman. Senantiasa Al-Quran itu, ya, terus terjaga dan diambil ilmunya, manfaatnya oleh manusia sampai hari kiamat. Kemudian kita akan melanjutkan kitab ini berkata Afiullah Ta'ala Asyik Abdul Aziz al husayn Hada kitab wal muaiminun alal kutubis sabiqati kulliha. Yaqulullahu ta'ala wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi muayminan alaihi kitab ini yaitu Al-Qur'an Ya. Al-Quran adalah batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Ya. Al-Quran ini batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Ya. Akan datang nanti keterangannya yang lebih jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami turunkan kepadamu ya Muhammad Alkitab. Ya. Alkitab adalah Al-Quran. Nama lain daripada Al-Quran. Bilhak dengan benar. Yang membenarkan semua kitab-kitab sebelumnya. Dan batu loncatan bagi kitab-kitab yang terdahulu. Maknanya, bahwasanya, wal makna anna alim, murtafa'u, alama fakad damahu, ya alama taqaddami alama taqaddamu minal kutubi wa huwa aminun 'alaiha wa akimun syaidun wa qayyimun 'alaiha maknanya ya bahwasanya Al-Qur'an ini memiliki ya Al-Qur'an ini sangat tinggi kedudukannya terhadap kitab-kitab yang telah lalu ya Al-Qur'an ini lebih tinggi kedudukannya kemuliaannya ya dari kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran ini ya penguat, pendukung atas kitab-kitab sebelumnya, hakim dan saksi, dan sangat berharga, sangat bernilai atas kitab-kitab sebelumnya. Ya, ini menunjukkan kedudukan Al-Quran bagi kitab-kitab sebelumnya, sehingga kita wajib, ya, dan ini yang termasuk dari usul dan keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani kitab-kitab sebelumnya. Ya. Akan tetapi kandungan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya ya tidak boleh kita ya mengimani kecuali apa yang dibenarkan oleh Al-Qur'an. Ya. Dan se dan selainnya atau sebaliknya. Ya. Sebagaimana yang disebutkan kata beliau di sini, beliau melanjutkan, yaqulu Mujari rahimallah dan berkata Ibnu Jarir rahimallah, Al-Qur'anun aminun aminun alal kutubi ya alal kutubi mutaqaddamat mutaqaddamati qablahu faman wafaqahu minha awal haq waman man minha fawal batil. Ibu Jarir rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Quran ini pendukung, penguat atas kitab-kitab yang terdahulu. Ya, atas kitab-kitab sebelum Al-Quran, ini Al-Quran ini yang mendukungnya, yang menguatkannya. Ya, apa yang mencocoki dari Al-Quran? Ya, maka dia al-haq. Dan apa yang menyelisih? Ya, darinya apa yang menyelisih? Yang yang menyelisih Al-Quran yang terdapat dalam uh, kitab-kitab uh, sebelumnya maka dia batil. Ya. Jadi di sini bisa kita pahami bahwasanya wajib kita imani kitab-kitab sebelumnya. Ya. Wajib kita mengina, mengimani kitab-kitab sebelumnya. Akan tetapi kandungannya tidak boleh kita membenarkannya, apalagi membacanya. Ya. Karena di dalamnya ya bisa jadi itu <clears throat> perkara yang hak, tapi kita mengingkarinya. Bisa jadi itu perkara yang batil, tapi kita membenarkannya. Sehingga tidak boleh kita membacanya. Ya, karena di sisi kita sudah ada Al-Quran. Ya, yang mencukupkan bagi kita. Sebagaimana dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Suatu ketika Umar Ibn Khattab menghadap Nabi SAW dengan membawa sebuah kitab yang didapat dari sebagian ahli kitab ya apakah dia memegang lembaran Taurat atau memegang lembaran Injil atau Sabur ya yang dimiliki oleh ahli kitab orang-orang yang diturunkan kepadanya Alkitab ya maka uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demi zat dan jiwaku berada di tangannya. Sungguh aku telah datang kepada kalian. Yang artinya mengingkari apa yang dipegang oleh, padahal dia cuma memegangnya. Ya, membawanya. Apalagi membukanya, tentunya Nabi SAW lebih mengingkari lagi. Ya, demi jiwa, demi saat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa agama yang putih bersih. Jangan kalian bertanya sesuatu pada mereka. Itu alkitab. kitab karena boleh jadi mereka meng mengabarkan al-haq kepada kalian, namun kalian mendustakan al-haq tersebut. Atau mereka mengkabarkan satu kebatilan, lalu kalian benarkan kebatilan tersebut. Demi zat yang diwaku berada di tangannya. Seandainya Musa alaihissalam masih hidup, niscaya tidak diperkenang, diperkenankan baginya, melainkan dia harus mengikutiku. Ya, hadis ini hadis asal. Riwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dalam mus musnadnya. Ya. Sehingga barakallahu fikum. Ya. Kita betapa banyak orang-orang yang mereka menjadikan Taurat, Injil, Sabur sebagai hujah. Ya. Dalam keadaan Al-Qur'an sudah ada di sisi kita. Ya, mereka ingin membantah orang-orang kafir dengan cara mengambil kitab mereka. Dalam keadaan kitab-kitab tersebut sudah terhapus hukum-hukumnya dan sudah banyak diganti dan diubah oleh manusia. Ya. Kita tidak akan membenarkan kecuali apa yang mencocoki Al-Quran. Artinya apa? Kita bersandar mutlak kepada Al-Quran. ya. Dan apa yang Al-Quran sebutkan sudah cukup. Apa yang terdapat dalam Al-Quran sudah cukup untuk sebagai ujian kepada orang kafir. Ya. Atas kekufuran mereka. Al-Quran sudah disebutkan semua. Menjelaskan. Sehingga. Ya. Kita tidak perlu lagi. Membaca. Apa yang menjadikan ujian. Kitab-kitab terdahulu kita cuma wajib mengimani. Itu juga termasuk kitab-kitab yang Allah turunkan kepada ya kepada orang-orang sebelum diturunkannya Al-Quran. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan. Apa yang disebutkan oleh Syekh al -Syekh. Ya. Wal wa kitabullahi wa kitabullahi lahu makanatul adimatu fi qalbi kulli muslimin. Fi qalbi kulli muslimin wa huwa azimun fi karimun majidun Dan kitab Allah Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat agung di hati setiap kaum muslimin. Di hati setiap seorang muslim. Al-Quran ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hati seorang kaum muslimin dan juga memiliki keagungan pada diri-diri mereka, pada jiwa-jiwa mereka. Sangat agung Al-Quran ini. Iya. Dan mulia, terpuji, dan mahal. Sangat berharga Al-Quran tersebut di hati-hati kaum muslimin. Dan wa nahnu risalati nuhibbu an na'rada li hadzal mawdu'i bi isyaratin wa tanbiyatin la'alla Allah an yanfa'ana biha wa ikhwanina ya أو إخواننا وأخواتنا من القراء أو من بلغوا هذا الكلام إنه سميع مجيب kemudian beliau ya setelah selesai mukadimah ini sebelum masuk pada penjelasan dari kitab ini, beliau mengatakan kami di dalam risalah ini kami menyukai untuk memaparkan atau menunjukkan ya sebab penjelasan ya sebab ini yang kita ambil maulu judulnya atau penjelasan dengan isyarat-isyarat dan peringatan-peringatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kami dengan uh, risalah ini. Ya, dan berikan manfaat kepada saudara-saudara kami laki-laki maupun perempuan dari kalangan pembaca, pembaca Al-Qur'an atau orang-orang yang sampai kepada ucapan ini sampai kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan mendoakan mengabulkan doa. Ya. Ini yang diinginkan oleh beliau. Ya. Ketika menjelaskan tentang kitab ini. Menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran. Yang begitu agung. Agar memberikan manfaat kepada si penulis. Kepada seluruh kaum muslimin. Laki-laki dan perempuan. Kepada saudara-saudara mereka dari kalangan kaum muslimin. Laki-laki dan perempuan dari kalangan pembaca. Pembaca Al-Quran ya atau yang sampai kepada mereka ucapan ini ya yang mendengarkan ucapan ini yang membacanya dan mempelajarinya maka ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kami dan kepada kalian semua maka beliau mengatakan asyallahu taala fa'aqulu musta'inan billah maka aku katakan dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ya ini pentingnya menyandarkan semua apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah pertolongan. Tidak ada yang mampu menolong kita untuk menyelesaikan kitab ini, untuk membaca kitab ini, untuk mudah menulis kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dialah yang menolong kita sehingga kita meminta kepada Allah semoga kita dimudahkan untuk membaca kitab ini. Ya. Dimudahkan Syekh untuk menjelaskan kitab ini kepada kita. Ya, dan kita juga minta tolong kepada Allah supaya dimudahkan untuk membacakan kitab ini kepada antum semua. Ya. Kita bacakan kitab ini kepada antum semua. Ya. Barakallahu fikum. Al-Qur'anu masdarun qara'a Qur'anan. Jadi Al-Qur'an ini masdarnya adalah qara'a Qur'anan. Ya, Wa minhu qawlu ta'ala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala Inna alaina jam'ahu wa Qur'anu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anahu. Summa inna alaina bayanahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW ditanamkan di dadanya supaya Al-Quran ini tertancap betul-betul ya tertanam di dada Nabi SAW dan mudah dia bacanya dan tidak lupa. Ya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka hmm, ikutilah bacaan itu. Ya. Ikutilah bacaan yang betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala cara membacanya. Sekali-kali Kemudian kemudian sesungguhnya atas tanggungan ya kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Ini asal kata daripada Al-Qur'an. Qur'anau. Ya, Inna alaina jam'a wa Qur'ana. Kemudian beliau melanjutkan. Wal kalamu makru'un. Ya. Nafsuhu yusammal Qur'an. Dan ucapan. Ya, orang yang membacanya. Ucapan yang dibacakan. Yang dibacakan dirinya sendiri. Yang membacanya. Ini dinamakan Quran ya. Apa yang kita baca ini namakan Al-Qur'an. Kama fi qouli ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qara'ta Qur'ana fasta'in billah minasyaitonir rajim. Maka jika engkau membaca Al-Qur'an, ya. Apa yang kita baca ini Al-Qur'an. Maka hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Ya dari setan yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperintahkan kepada kita. Dari syahidnya Al-Qur'an ini ya apa yang kita baca adalah kalamullah. Ya. Beliau melanjutkan wa Qur'anu kalamullah akikatun. Jadi Al-Qur'an ini adalah ucapan Allah, firman Allah yang hakiki, yang sebenarnya. Lafduhu wa ma'nahu min Allah. lafadnya dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Anzalahu ala abdihi. Ya. Ala abdi Muhammadun. Ya. Anzalahu ala abdihi. Muhammadan. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wahyan. Dan Al-Quran ini diturunkan kepada ambanya. Yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu bahwa munanzal ya ghairu makhluk dan dia adalah diturunkan artinya turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk ya artinya kalamullah ghairu makhluk lihat firman Allah ucapan Allah dan bukan makhluk begitu banyak dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran diturunkan minallah azizil hakim. Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya maha perkasa dan maha bijaksana. Yaqulu subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kul nanzalahu ruhul kudusi min rabbika. Katakanlah ya Muhammad. Telah diturunkan Al-Quran Malaikat Jibril telah menurunkan Al-Quran, yaitu membawa Al-Quran dari Rabbmu, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yaqulu amin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amin. Tanzilul kitab minallahil azizil halim. Azizil halim. Al-Quran diturunkan dari Allah. Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ma, ya ma perkasa. Dan yang maha mengetahui. Wa yakulu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanzilu min rahmanir rahim." Al-Qur'an turun dari Allah, dari Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Wa Qur'anan farakana'um Litaqra litakra'ahu 'ala nasi 'ala muksin wansalna'u tanzila. Dan kami ya uh, kami menurunkan Al-Qur'an itu ya beransur-ansur supaya engkau membacakan kepada manusia Al-Qur'an itu berlahan-lahan ya dan kami turunkannya bagian demi bagian ya ayat demi ayat bukan langsung jumlatan tapi ayat demi ayat surat demi surat demikian Al-Qur'an diturunkan wal ayatu fi hadzal makna katsira ya dan ayat-ayat menjelaskan makna ini begitu banyak wala hadza ajama salaf. Ya, ajama salaful ummah rahimallahu jami'an. Dan telah sepakat umat ini ya sepakat salafus saleh umat ini semoga Allah merahmati mereka semua bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ya Al-Qur'an kalamullah walaysa makhluk sebagaimana diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala ya wal Qur'anu kalamullah walaysa makhluk ini akidah sunnah wal jamaah yang sepakati. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menamakan Al-Quran kalamullah. Ya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat dalam syarah. Ya, usul sunnah Al-Imam uh, atau Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala sama Quran kalamullah. Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Qur'an kalamullah. Ya. Kalamuhu sama Quran kalamuhu. Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Qur'an kalamuhu. Ya. Faqala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikina, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka, fajirhu hatta yasma' kalam Allah." Dan jika salah seorang di antara kalian dari kalangan orang-orang musyrikin istajarakah ya mereka mengajakmu berbicara fajir um maka sampaikanlah kepadanya ya ajaklah dia berbicara sampaikanlah kepadanya sampai mereka mendengarkan kalamullah ya sampai mereka mendengarkan kalamullah hatta yasma kalam kalamullah Ya sampai dia mendengarkan sampai dia mendengarkan kalamullah. Ya. Di sini ayat jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Ya. Wa barakallahu fikum. Ya. Alhamdulillah. Uh, kemudian ya Imam Malik mengatakan juga Al-Quran kalamullah azza wa jalla. Al-Quran adalah kalamullah. Dan beliau mencela celahan orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Beliau mengatakan ya orang ini harus dicambuk dan dipenjara sampai mati. Orang yang meyakini Al-Quran makhluk. Ya. Sehingga Imam Ahmad dan Imam Malik juga mengatakan Al-Quran kalamullah Gairu makhluk, bukan makhluk. Demikian juga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Quran kalamu, ya kalamullahi gairu makhluk. Ya, Al-Quran kalamullah, Al-Quran kalamullah gairu makhluk. Wa man kala makhluk bahwa kafir. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ya, murtad keluar dari Islam. Dan ini juga yang diucapkan, yang diyakini oleh Imam Ahmad. Sampai beliau dipenjara, dicambuk, sampai pingsan. Akan tapi beliau tetap mengatakan Al-Quran mah, ya, tetap mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Kemudian disuruh dus, katakan makhluk. Ya, katakanlah makhluk. Maka Imam Ahmad enggak untuk mengucapkannya, mengucapkannya. Dipaksa dia, ya, dan dia menjawab, bagaimana aku mengucapkan sesuatu yang menyelisih apa yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana mungkin? Subhanallah. Ini keyakinan alus sunnah wal jamaah. Selama itu di atas dalil Al-Quran dan sunnah, maka itu kita pegang. Ya. Kita tidak berpegang dengan ucapan manusia. Tapi kita berpegang dengan dalil Al-Quran dan sunnah. Ya, kalau kita yakini Al-Quran kalamullah sesudah dalil Al-Quran dan sunnah sudah bukan makhluk, maka itulah yang kita yakini. Sebagaimana yang diyakini oleh para ahimah kita. Ya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menolong sunat. Ya. Disebab dengan tangan. Menolong Allah dan mengangkat sunnah dengan akidah yang dipertahankan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan menolong kebenaran. Dan sehingga jelaslah di atas ujah. Ya. Walaupun hampir-hampir saja Islam akidah sunnah itu terhapus. Hampir saja. Dan Imam Ahmad dikenal dengan Imam Al-Sunnah wal Jamaah. Ya, dikenal dengan Imam Al-Sunnah wal Jamaah. Sehingga sebagian salaf mengatakan Nasrullah Islam di ya Abi Bakar ya zaman riddah ya zaman riddah Abi Ahmad bin Ambar zaman al-mi'nah Allah Subhanahu wa taala menolong Islam di zaman Abu Bakar Siddiq ketika orang-orang pada murtad. Dan Allah menolong Islam di zaman Imam Ahmad ketika di zaman ujian. Manusia waktu itu diuji. Ya. Sehingga permasalahan ini diselisih oleh kelompok alul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah. Ya. Mereka terbagi tiga. Kelompok Mu'tazilah mengatakan ada tiga kelompok yang semuanya nih jelek yang mengatakan Al-Quran makhluk ini kelompok Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikutinya. Ini bid'ah yang paling jelek dan kita sudah ketahui ya para ulama mengkafirkannya mengkafirkannya seperti Imam Syafi'i ya rahimallahu taala. Dan hanya mengatakan ya uh, apa labduna bil Quran makhluk. Lafaz kami ini ya lafaz kami ini ya lafaz kami ini Al-Qur'an. Lafaz kami ini dengan Al-Qur'an makhluk. Ya, ini ucapan lebih jelek. Ya. Ada yang mengatakan ini ucapannya mubtadi, orang yang mengucapkan ini mubtadi dan ada yang mengatakan dia kafir karena mengatakan ya menghukum Al-Qur'an makhluk. Dan ada yang mengatakan makhluk dan bukan makhluk. Ini pertengahan. Ya, uh, wakifah dia berhenti. Ini kelompok lebih jelek dari kelompok yang kedua. Dan semuanya tidak boleh. Ya. Semuanya tidak boleh. Ya, semuanya tidak boleh. Yang boleh kita yakini adalah Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Ini yang benar, ya. Adapun suara yang keluar, suara kita, lisan yang membaca, ya, kerongkongan yang keluar suara ya atau yang dipakai menulis Al-Qur'an atau kolam yang gunakan menulis atau tangan yang menulis ya atau kertas ya kertas yang terdapat tulisan Al-Qur'an semuanya makhluk ya ya semuanya makhluk wa Qur'an kalamullah ghairu makhluk dan Al-Qur'an kalamullah Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk Al-Qur'an ini kalam Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk ini yang wajib kita yakini ya ini yang wajib kita yakini. Barakallahu fikum. Ya. Wa qasamallahu hadzal kitab bi asma'i katsiratin. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala ya telah berikan nama-nama Al-Qur'an dengan begitu banyak nama dalam kitabnya. Ya. Wa wasafahu kadzalika bi sifati katsir. Dan mensifati juga Al-Quran dengan sifat yang begitu banyak. Dan insya Allah Ta'ala, ya, uh, wa innama yadullu hadha ala sarfi hadzal kitab wa idamati. Dan sesungguhnya ini menunjukkan atas mulianya kitab ini dan agungnya ketika memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang banyak. Dan insya Allah Ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan Ya, pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan menyebutkan apa yang disebutkan oleh beliau di sini barakallahu fikum. Ya. Karena sudah uh, uh, jadwal jam yang ditentukan sudah lewat. Uh, jasa kumlah khairan kepada ikhwah yang mendengar dan keluarga kami di sini. Jangan memberikan manfaat kami dan sekalian ya para pendengar memberikan manfaat dan berkah atas kajian kita pada malam hari ini.